Ya. Dan syarahnya belum selesai. Kita terhenti pada halaman 432 34. <clears throat> Hadis yang telah kita lewati yaitu berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam dari hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri yakhruju nasun min kibalil masyriq yaqra'una al-qur'ana la yujawizu tarakiyahum ya min ad-din kama yamruku sahmu min ar-ramiyah thumma la ya'uduna fihi hatta ya'ud as-sahmu ila fuqih kila ma simahum qala sallallahu alaihi wasallam simahum at-tahliku aw qala at-tasbit. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhrujun nasun yakni rombongan manusia keluar arahnya dari timur min kibalul masyriq dari arah timur bimana muncul keluar mana apa muncul muncul serombongan manusia dari arah timur. Sifat mereka membaca Al-Quran, tapi bacaan mereka tidak melewati tenggorokan mereka. Cuma sampai di mulut, nggak sampai hati. Yang merukun menetin mereka keluar dari agama. Sebagaimana keluarnya anak panah dari sasaran. Artinya anak panah di apa? Di apa? Dibidikkan kepada sasaran nancap dan masuk dan keluar dari sasaran tersebut. Tembus. Ya kan? Itu mana romiyah yang di bidik Semala nabi kemudian setelah keluar dari agama kemudian tidak kembali ke dalam agama tersebut. Kata ya'udas sahmu sehingga sampai baliknya apa? Saham anak panah ke fuk apa? Fuk apa bu? Busur. Kila dikatakan kepada Rasulullah SAW masih mau apa tanda-tanda mereka? Mereka tadi mereka yang serombongan manusia keluar dari eh, muncul dari arah timur membaca Al-Qur'an, bacaan mereka tidak melewati tenggorokan mereka. Mereka keluar dari agama, seperti keluarnya anak panah dari sasaran remiyah. Dari sasaran. Seperti terlalu kita memanah kambing. Anak panah tadi nerobos ke perutnya kambing tadi sampai lewat. Sebagian riwayat tidak ada sedikit pun dari darah ataupun kotoran yang ada dalam perutnya kambing tadi yang nempel di anak mana tadi berarti bersih keluar dari agama dengan benar-benar bersih tidak ada pun perkara agama yang lengket pada mereka yang tadi keluar dari agama yang mereka apa serombongan dari arah timur Rasul mengatakan tanda mereka adalah tahlik menggundul kepala Simahum at-tahliku. Tanda-tanda mereka adalah kepalanya dibotak, digundul. Auqala atau berkata atas bid. Jadi tasbid dan tahlik ini mananya mirip, yakni kepalanya nggak sempat tumbuh rambutnya saja digundul. Ini tanda-tanda kawarit. Dan tanda-tanda ini telah dibicarakan oleh alulam tentang bagaimana kalau ada pada seorang manusia, seorang muslim tapi dia bukan khawariji. Dengan dia gundul kepala apakah dia harus khawariji? Jawabannya di, tidak. Jawabannya di, tidak. Ya kan? Bahkan telah lewat penjelasannya. Ya kan? Hukum mengundul kepala hukumnya mubah, hukumnya bu, boleh. Kemudian memanjangkan juga boleh. Rambutnya maksudnya. Ada punya tidak boleh kan telah kok. Kozok. Sebagian dipanjangkan, sebagian dipendekkan. <clears throat> Maka kemarin dalam ucapan beliau ini al-maksud annal halak fi nafsi jaizun wa man rabbahu lita'abbud fihi fala ba'sa. Maksud daripada pembahasan ini masalah mensikapi kepala gundul, kepala botak. Dikatakan bahwasanya al-halak menggundul kepala pada datnya hukumnya boleh, pada dasarnya boleh. Barang siapa yang memelihara rambutnya untuk bertabut, untuk mencontoh Nabi, maka enggak mengapa. Tabutannya mencontoh Nabi. Barang siapa yang memelihara rambutnya lit ta'abud untuk beribadah, artinya dalam rangka mencontoh Nabi, maka bala baksa. Enggak mengapa hukumnya dibolehkan. Bahkan kalau mau dikepang juga boleh. Kepang berapa? Berapa? Berapa yang boleh? Hmm? Empat atau apa? Eh? Tiga. Bukan dikepang model rut kulit. Tahu rut kulit? Eh? Tanya maksudnya tahu? Eh? Ayo ah, itu. Bukan itu. Sebagian orang mau mencontoh Nabi dengan dikepang tapi ternyata apa? Model apa model? Model apa? Pemain bu? bola ini enggak tepat. Kalau mau mencari Nabi pakai pangannya macam apa cuma empat tak salah. Nah itu. Jadi kalau punya nyapu pesona itu mau dikepang ya boleh. Tapi jangan kemudian nyontoh siapa? Perut kulit. Nah, pemain bola kawakan. Mungkin nonton itu masih muda ini enggak? Belum lahir. Ya. Kalau mau cerita tengok di Mbak Google. Saya perhatikan itu. <clears throat> Tapi kalau untuk ta'abud, jadi gitu, dipanjangkan atau di kepang ketika dikembangkan, Bu, boleh. Ya. Sekarang nanti kan bosan nanti rambutnya dikepang, jangan dibilang kayak orang edan. Tapi itu apa? Mencontoh Nabi. <clears throat> Tapi perhatikan. Amal khawarij faum ta'abbatu bi. Adapun para khawarij, mereka ta'abbatu bi bil halak. Ya dengan sikap gundul tadi itu menganggap itu sebagai perkara ibadah. Ta'abbatu bil halak wasara si'aron lahum bainan nas, maka menjadilah halak tadi, gundul tadi itu menjadi siar. Siar itu ibaratnya apa slogan, perkara yang paling menonjol diketahui di antara manusia. Mereka yang memiliki sifat itu dikatakan apa? Slogan seperti semboyan apa? Bonek. Nah, itu namanya apa? Siar bonek si siar siapa? Siar supporter sepak bola Jawa Jawa Timur. Nah, itu namanya siar. Paham lo Bonek, bondo apa? Hah? Bondo nekat. Nah, bondo nekat. Nah, itu. Hah? Terus siar. Nah, itu siar jahiliyah. Itu namanya siar siar jahiliyah. Bonek itu siar jahiliyah. Karena mereka brutal. Nah, khawarij juga siarnya siar bid'ah kenapa? Karena menggedul kepala untuk ta'bud dan sebagai tanda untuk dia dan kawan-kawannya. Jadi kawan-kawannya dibebani untuk gundul kepala demi apa? Apa? Si siar. Seperti sekarang banyak siar apa? Siar Yamaha. Apa nanti? Siar lagi apa? si B. Nah, ini ya kan kadang mengarah kepada perkara yang nggak baik. Kalau untuk apa? Untuk asobi, asobia. Nah, bom Untuk asobia dan fanatik ini nggak baik. Hmm. Seperti siarnya orang Indonesia. Di antaranya apa? Siar serba apa? Gaya uh, lembut. Karena siar lembut, sebagai orang timur sehingga kemungkaran dan kesirikan nah, gemari paloh jinawe adem ayam kertora harjo gemari paloh jinawe adem ayam kerto raharjo nah itu <clears throat> akhirnya apa karena siar pas siar orang timuran lem, lembut akhirnya dengan siar ini menjadi banyak kerusakan di muka bumi maka nah, itu nah, syiar yang syar'i, syiar yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Syiar Islam, syiar tauhid dan semisalnya. Maka di antara syiarnya Alusuna adalah memberantas bid'ah, memberantas syirik, menghidupkan sun sunnah. Nah, syiar ini ya kan kalau memang dicermati dan benar-benar diyakini ya kan amalan baik dan atau ikon amalan maka membawa kebaikan. <clears throat> Bahkan ini bukan siar buatan tapi siar benar-benar datang dari wah wahyu. Namanya tauhid nggak akan usut kecuali berantas syirik. Namanya sunnah nggak akan usut nggak akan hidup kecuali dengan berantas bid bid'ah. Nah. Mahfum? Bukan sekedar siar TBC TBC tapi dia sendiri apa? Sudah TBC sudah apa? Kronis. Hmm. <clears throat> Baik, perhatikan. Jadi bahasa orang bahwa syiaran lahum nas, maka halak menjadi slogan bagi mereka oleh para khawar di antara manusia. Ini yang tidak dibenarkan. Nasallahu afiyah. Pertanyaan lanjutannya, hal lahum sayun minal fil halqi ta'allaqu nabihi? Hal lahum sayun, apakah mereka itu memiliki sesuatu berupa dalil? Nah itu. Sayun berupa dalil. Apakah mereka itu punya sesuatu berupa dalil dalam masalah menggundul sehingga mereka berkaitan berpegangan dengan dalil tersebut kok mereka itu menggundul kepala sebagai tanda untuk mengenal sebagai tanda pengenal di antara mereka apakah punya sesuatu berupa dalil yang mereka bergantungan dengan dalil itu dalam perkara menggundul kepala jawabannya kata Sebenpas Bas la a'lamu lahum sayan illa anahum ka'anahum aradu ayyakuna syi'aran lahum ya'rifu ba'duhum ba'du bihi. Kata beliau Ibn Bas, aku nggak mengetahui bagi mereka adanya sesuatu berupa dalil yang dijadikan pegangan oleh mereka melainkan bahwasanya mereka itu seakan-akan menginginkan gundul itu sebagai slogan bagi mereka. Dengan slogan itu satu sama lain dan mereka saling kenal mengenali. Saling kenal mengenali. Nah. Apa slogannya slogan gun? Gundul. Nah. Aul asbabin ukhra la na'rifu atau di sana mungkin ada sebab yang lain kami nggak mengetahui sebab-sebab tersebut sehingga mereka harus mengundul kepala. Di sini Ibn bahas ya kan? Sepanjang apa yang beliau ketahui tentang ilmu agama ini nggak ada dalil pun yang menjadikan subat oleh mereka untuk mengundur kepala. Artinya kita Rasulullah mengatakan simum tahlik ini nggak ada pegangan berupa dalil yang mungkin dia mereka salah paham menjadi subhat. Nggak ada. Ini sepanjang ilmunya beliau Syekh bin Bas taala. Cuma apa? Sebagai syiar, sebagai slogan untuk dijadikan apa? Tanda pengenal di antara mereka. Adalah gundul kepala. Apa itu? Nah, kalau seperti Haddadiyah, pemahaman Haddadiyah, kelompok Haddadiyah ini ketika mereka mengangkat celananya atau sarungnya di bawah lutut dengan empat jari, nah ini sebagian mereka pegangan dengan dalil yang mungkin mereka pegang. Jadi orang-orang Haddadiyah itu celananya tinggi, jibanya tinggi, di bawah lutut sekitar empat jari. Nah, ini rata-rata antara mereka. Ya kan? Nah, ini masih mendingan masih kadang punya apa? Punya sebagian dalil walaupun kadang doif atau salah paham. Salah maksud dari hadisnya dibaca dan semisalnya. Tapi khawatir sepanjang apa yang diketahui oleh nggak ada dalilnya untuk mereka mengundul kepala. Melainkan untuk apa? Sebagai tanda pengenal di antara mereka. <clears throat> Pertanyaan lanjutannya, Kau salafi kanu yahlikun ru'usahum illa linusuk aw lil hajah. Jawabannya kalimat salaf ini kaunus salaf kalimat salaf ini terkesan dengan apa? Dengan perkara yang diantara mereka sudah nggak asing lagi. Mananya apa? Itu sebagai perkara yang sudah dijalani oleh mereka. Tidaklah mereka itu mengundur kepala kecuali untuk nusuk itu apa? tahalul dari umrah ataupun ha, haji. Atau karena adanya kebutuhan. Jawabannya salaf disini maksudnya apa? Kathir minhum. Bukan kok semuanya salaf seperti itu. Banyak dari mereka tidaklah mereka itu menggundul kepala mereka kecuali dua hal ini. Untuk tak nusuk apa nusuk? Keluar dari umroh atau keluar dari ibadah haji. Mana tahallul. Tahallul itu namanya mengambil sikap halal dengan cara menggundul kepala atau memendekkan. Karena ada dua cara, ima digundul, wa ima dipendekkan saja. Itu namanya tahallul. Kalau digundul lebih abdul, apa Karena Rasulullah mendoakan mereka para muhalikin dua kali, sedangkan yang apa? Cuma memendekkan, cuma didoakan sekali sekali maka abdulnya digundul cuma model Indonesia bukan dipendekkan tapi diambil sedikit Hah? Nah, itu nggak benar. Mereka dari kalangan Indonesia, Indonesian Syafi'iyah, nah, mengambil sedikit saja, sedikit terus sudah potong sini, terus sini, yang penting sudah di. potong. Yang benar adalah yang namanya mukosir adalah dipendekkan seluruh rata atau digundul rata itu baru yang sesuai dengan sunnah bukan mengambil sebagian. <clears throat> Taib, yakni banyak dari mereka para salaf yang melakukan gundul kepala cuma dua perkara sebabnya. Untuk nusuk atau untuk kebutuhan. Nusuk itu seperti tadi keluar dari umroh untuk tahalul dari umroh atau tahalul dari haji. <clears throat> Taib. Kalau <clears throat> al-Hafidz rahimahullah taala tambihun perkara yang perlu diambil perhatian yaitu waqa'a ibni Battal fi wasfil khawrat khabtun Artinya Ibnu Batul taala dalam mensikap dalam memberikan sifat kepada khawarij terjadi khabat. Khabat ini suatu perkara yang nggak teratur. Artinya kurang pas, nggak mengena. Khabtun itu mananya apa? Nggak teratur atau dengan lain yang lebih ringan nggak mengena, kurang mengena. Ibnu Batul ketika mensifati tentang sifatnya khawarij terjadi apa? Kalam yang kurang mengena. Aku ini. Artinya kurang pas. Jadi kalau kita katakan simpulan fulan yatakhabbat, yakni ngawur dalam perbuatannya. Nah, yatakhabbat. Enggak teratur. Kata Syekh Al-Hafidz aradtu tambih alaihi. Aku ingin memberikan suatu tambi, suatu komentar atas perkataannya Ibnu Battal dalam mensifati khawarij yang mana ketika mensifati Khawarij Ibnu Battol ucapannya enggak mengena. Kenapa kok beliau menginginkan tampil pada karena perkara ini? Li Li'alla Robi agar supaya tidak menjadi perkara yang memperdayakan. Li Li'alla Robi supaya tidak memperdayakan orang lain dalam perkara tersebut yang salah dalam memberikan sifat terhadap khawarij. Wadalika Anu qala yumkin ayyakuna hadal hadisu fi qaumin arafahum Nabi sallallahu alaihi wasallam bil wahyi. Anu mukharaju bi bid'atim anil Islam ila al kufr. Bagaimana itu khabat suatu kurang mengena dari Ibnu Batul dalam seperti khawarid? Ya kan? Bi anau bi anau anau qala bahwasanya Ibnu Batul berkata, hadis ini keberadaannya bisa jadi dalam satu kaum yang mana kaum ini dikenal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui wahyu. Bahwasanya kaum tadi keluar dari Islam kepada kekufuran dengan sebab bid'ah mereka. Dan mereka ya juga bahwa humul ladina humu Ali radhiyallahu anhu. Mereka mereka itu yang diperangi oleh Ali radhiyallahu anhu. Bin Nahrawan di tempat namanya Tahar, Nahrawan. Hina qalu ketika mereka berkata, ketika mereka berkata pada Khawarij, innaka rabbuna wa Ali engkau adalah Rabb kami. Fakta atau alaihim Fakta fakta faktado faktado alaihim iktado yaktadu marah. Maka Ali semakin murka atas ucapan mereka yang dilontarkan oleh mereka bahwasanya engkau wahai Ali Rabb kami. Nah. Mahfum? Dengan kemarahan Ali mengambil, mengambil sikap wa amara bihim fahurriku binar. Maka Ali pun memerintah. Wa umira bihim atau wa amara bihim saja juga. Maka Ali pun memerintah agar mereka dikumpulkan lalu mereka dibakar dengan api. Artinya Ali membakar mereka dengan api itu dikarenakan kemarahan atas mereka di mana mereka mengatakan engkau adalah Rob kami. Nah. Fazadahum dalika fitnatan dengan dibakar ini bukan mereka semakin jerah tapi semakin terfitnah semakin membuat fitnah membesar. Wakalu mereka berkata, sekarang kami yakin engkau adalah Rabb kami. Gitu. Semakin yakin, kami semakin yakin bahwasanya engkau Rabb kami. Kenapa? Alasannya itla yu'adzibun nari illallah. Kenapa? Karena enggak akan ada yang menyiksa dengan api kecuali Allah. Berarti kamu adalah Allah. Gitu. Inilah yang dikatakan oleh Ibnu Batal untuk mensifati khawatir yang dikomentari oleh Ibnu Hajar bahwasanya sifat ini dari Ibnu Batul untuk khawarij termasuk apa? Kalam khobtun, kalam yang nggak menge, nggak mengena. Mafhum? Nah, gitu. Waqat taqaddamat hadil kisah li Ali radhiyallahu anhu fil fitan. Kisah ini telah lalu. Nah, terkait dengan kisahnya Ali radhiyallahu anhu dalam masalah fitan. Fitan ini sama dari kata fitnah. Fitnatun zamannya fitanun. Walaysat lil khawariji Wa inna ma hiya lidzanatika kama waqa'a musarrahan bihi fi ba'di turukihi. Mereka yang dibakar oleh Ali itu bukan khawarij. Ya kan? Dan hanya saja yang dibakar itu adalah zana di para munafikin. Zana di para munafikin sebagaimana hal ini datang riwayat dengan menjelaskan terang dalam masalah ini dalam sebagian Jalan periyatan hadis ini. Wa waqa'a fi sarhil waziz lil rafi'i inda dzikril khawarid qala hum firqatun minal mubtadi'a kharaju ala aliyyin radhiyallahu anhu haitsu itaqadu annahu ya'rifu qatalata usmanah wa yaqdiru alaihim wa la yaqtasu minhum liridau bi qatlihi. Nah, kemudian lanjutannya dan telah terjadi ada riwayat dalam Syarhul Waziz karyanya Imam Rafi'i ketika menyebutkan para khawarij. Kata Rafi'i, mereka adalah firqatun minal mubtadi'ah. Khawarij adalah sekelompok dari kalangan mubtadi'ah keluar memberontak ali. Khoroju ala mananya memberontak. Khoroju ala mananya mem memberontak. Jadi pemberontak dikatakan khawarij karena memberontak. Katakan itu. Pemberontak dikatakan khawarij karena memberontak. Nah, memberontak penguasa mungkin dikatakan khawar, pemahaman khawarij. Kharaju ala aliyin radhiyallahu anhu karena mereka memberontak Ali. Jadi mereka itu kelompok dari kalangan mubtadi'ah khawarij tadi memberontak Ali radhiyallahu anhu ketika mereka punya keyakinan bahwasanya Ali mengetahui para pembunuh Utsman. Para khawarij tadi itu punya keyakinan Ali ini tahu tentang siapa-siapa para pembunuh Utsman radhiyallahu anhu. Kotala. Kotalatun itu nama jamak daripada kotilun. Kotilani kotalatun. Seperti kafirun, kafirani, kafaratun. Nah. Jadi para ini punya keyakinan Ali mengetahui pembunuh-pembunuh yang membunuh Utsman dan Ali punya kemampuan untuk menangkap mereka. Sedangkan tidak melakukan kisos atas mereka walam yaktas suminhum Walam yaktas iktasa yaktasu mengambil kisos. Ali tahu tentang para pembunuh itu dan mampu untuk menangkap mereka sedangkan tidak melakukan kisos atas mereka. Kenapa? Karena Ali ridho supaya Utsman dibunuh. Artinya apa? Para khawarij itu punya keyakinan terbunuhnya Utsman Ali gembira. Nah itu, ridho. Mafhum? Wa muwata'atu iyahum, wa iyahum dan kesepakatannya Ali kepada para khawarij pembunuh Us Utsman. Eh, para, bukan kepada para pembunuh yang membunuh Utsman. Diyakini oleh Khawarij Ali ini punya kesepakatan terhadap para pembunuh yang membunuh Us Utsman. Arti para eksekutor tadi diyakini oleh khawar, oleh oleh oleh Khawarij bahwasanya termasuk yang me, menyetujui. Wait lagi itu dengan nama naman kafiratan, fakat kafarok juga para khawarij mereka punya keyakinan, siapa saja yang melakukan dosa besar, maka sebut dia telah kafir. Seperti zina, pencurian, murabi, tenir. Nah, ini adalah kafir. Mustahakul khuluda binadan, kalau sudah kafir maka dia berhak untuk abadi di neraka. Wa yata'anuna lidzalika fil a'imma. Dengan demikian mereka juga yata'anun mencela, mencerca pada para a'imma. Sehingga Ali diberontak. Intaha. Walasal wasfu al awal fi kalamihi wasfal khawarid al-mubtadi'ah. Sifat yang pertama dalam kalamnya Ibnu itu bukan sifatnya khawarid al-mubtadi'ah. Wa inna ma huwa wasful nawasib. yang mereka mengatakan Ali adalah Rob kami, kemudian dibakar. Ini bukan sifatnya khawarid tapi itu sifatnya nawasib. Nawasib jamaah dari kata nasibah nasibah lawan daripada khawarij lawan daripada rafidah paham kalau rafidah penggandrung Ali paham artinya penggandrung dengan gandrungan yang lebih melampaui batas dukungan yang berarti dikatakan siar rafidah apa mana A Duku, dukungan pro si A itu bahasa kitanya dukungan atau pro ali. Tapi pro yang apa? Yang keterlaluan. Sehingga mengatakan Ali lebih berhak menjadi khalifah setelah Nabi. Abu Bakar nggak berhak. Bahkan mengatakan Abu Bakar sama Umar termasuk Tawgut menat tawagid. Nah, termasuk merampas kedudukannya ah, Ali. Ini siapa? Ro Rafidah. Kalau Nawasib lawannya, Nawasib ini adalah orang-orang yang melawan, yang, yang melancarkan, menegakkan permusuhan terhadap alul bait. Itu nawa, nawasib. Dan nawasib sekarang ini sudah tidak ada. Kita bilang sudah tidak ada. Karena yang menansapkan permusuhan terhadap Ali, terhadap apa? Ah, Fatimah ini hari ini kita bilang namanya nggak ketemu. Yang ada apa? Mereka yang pro Ali, pro Fatimah, pro Hasan dan Hussein, tapi pro nya mau melampaui batas. Maka dikatakan apa mana A? Pro. Apa kita wajib Syiah? Wajib kita Syiah. Mahfum? Wajib kita Syiah mananya Pak dukung? Dukungan. Kata wajib mendukung Ali. Ya enggak mendukung Ali berarti apa? Hah? Termasuk dicurigai keimanannya. Tapi dukungan yang yang standar syar'i. Nah itu berarti kalau masalah pro wajib kita pro Ali masih kita si A Ngapun? masih si si A Apa masih A Dukung, dukungan. Paham ini? Nah, kalau dukungan kita wajib mendukung Ali. Ya kan? Karena betapa banyak keutamaan untuk Ali radhiyallahu anhu. Tapi nggak boleh dukungan yang melampaui batas menjadi si A yang terkenal dengan slogan apa? Hubbu alil bait. Apa slogannya? Cinta kepada Alul Bait Nubu Nubuwah. Nah. Ya kan? Nah, ini keliru. Itu namanya dukungan yang keliru, yang tidak terpuji. Dukungan yang standar adalah kita mengatakan ahli termasuk satu antara khalifah Rasidah yang ke keempat. Nah, yes. Termasuk keutamanya sangat banyak. Hmm. Itu dukungan yang standar, itu namanya pro yang standar. Syar, syar'i adapun selain itu di antara di antaranya apa seperti mengatakan karamallahu wajhahu Ali alaihi salam dan semisalnya inilah yang tidak tepat dalam timbangan syar, syar'i, kurang tepat. Bahkan lebih daripada itu Ali didudukkan lebih utama daripada Abu Bakar, lebih berat untuk menjadi khalifah setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam ini adalah Syiah yang dikatakan apa Syiah Rafid dan yang semisalnya. Ada pun lawannya. Ya kan? Bukan Khawarid. Nah, khawarid pemberontak Ali. Kalau nawasib, pemberontak alul ba, alul ba secara u, umum. Mafhum? pentang men, memusuhi alul bait. Maka dikatakan di sini, wa innama wasful nawasib atba'u atau atba'i muawiyata bisifin. Nah, sal wasful awal fi kalamihi wasfal khawarij al mubtadi'a wa ma huwa wasfun nawasib atba'i Muawiyah tapi sifin amal khawarij faman famin mu'taqatihim takfir Utsman. Adapun khawarij di antara keyakinan mereka adalah mengkafirkan Utsman. Hmm. Wa anahu kutila bihaqqin bahwasanya Utsman itu terbunuh dengan dengan memang haknya dibunuh katanya. Memang berat untuk dibunuh. Walam yazalu ma'aliyin hatta waqa tahkim fisifin dan senantiasa mereka para khawarij bersama Ali terus dukung Ali sampai terjadilah tahkim di peperangan Siffin bangkaru tahkim maka mereka mengingkari tahkim wa kharaju ala aliyin wa kafaru maka mereka akhirnya keluar memberontak Ali dan mengkafirkan Ali. Wa qataqaddamal qawlu fihim mabsutan fi kitabil fitan dan telah lalu perkataan ini dibentangkan di sana dalam kitabul fitan habis dari kalamnya siapa? Ibnu Hajar rahimallahu taala. Kalau bin batal maksud nah, ibnu Ibnu ilta iltabasa alal khawarid bidzanatika al gulat ala dinakolu antara guna. Maksud daripada nukilannya Ibnu Hajar ini adalah bahwasanya dapatnya suatu kepastian dari Ibnu Batal ini adalah tersamarkan atas khawarid dengan zanatiko ah, Perkara khawarid dengan zanatiko ini tersamarkan atas Ibnu Batal Zina tiko yang gulat, yang yang mereka gulu ekstrim, memang gulat ekstrim. Yang mereka berkata kepada Ali antara Rabbuna, engkau adalah rob kami wahai Ali. Haulai umur rafidah al-batiniyah. Mereka adalah rafidah batiniyah. Nah, rafidah batiniyah yang mereka itu punya Quran sendiri. Nah. Disuruh menyembelih al disuruh menyembelih bakoro, sapi anak sapi. Tapi betina katanya apa? A Aisyah. Nah, ini, ini ada cerita sedikit ketika saya mobil dulu di Najron. Ya kan? Beliau pernah mampir ke rumah seorang kawan di sana di Najron. Nah, orang ini termasuk dari kalangan Rafidah Batiniyah, Makarimah. Makarimah. Nah, masuk pada rumah itu karena kawannya, pernah kenalannya, Nah, minta kitab yang sering dibaca nggak ditunjukkan. Pada suatu hari ketika beliau di rumah itu sama keluarganya, sama saya mobil sama keluarganya sama istrinya. Orang itu lagi nggak ada. Ternyata kita tadi ditengok sama beliau sama mobil. Ternyata di situ tertulis itu. Perintah untuk menyembelih apa? Sapi betina ternyata apa di situ apa? Aisyah. Nah. Ketika sholat id beliau sama mereka. Nah ini cerita lucu, ini cerita lucu dan cerita ya menyedihkan dan mengetawakan. Ya. ya. Ketika sholat id, ya, beliau sama ah, keluarganya sholat bersama mereka. Ya. Kan? Imamnya mengatakan, stawu, stawu, luruskan, luruskan barisan. Dan antara mereka masih ada yang nggak lurus barisannya. Setelah nggak lurus, Orang yang di pinggir ujung ujung sop dia ngomong dan maju. Stawu maknu abikum, stawu maknu abikum. Katanya apa? Luruskan bersen kalian. anallahu abakum. La anallahu abakum. Semoga Allah melaknat bapak-bapak kalian. <laughs> Semua mendengarkan cerita omongan itu akhirnya ketawa. Ketawa, eh kan? Terpingkel-pingkel dari musuh kian. Gak iso sholat akhirnya apa? Minggir deh. Jadi mendengarkan orang tadi itu akhirnya ketawa-tawa sampai nggak bisa sholat. Akhirnya apa? Mundur dari mundur dari barisan tadi nggak jadi nggak ikut sholat sama mereka. Akhirnya saya semubul sholat sendiri diulang, mengulang sendiri. Nah, itu kenapa? Karena tiba-tiba datang dari pinggir sop, di pinggir sabda dia bilang, istabu istabu maknu abikum, maknu abikum." Maknu abikum ini adalah bahasa mereka, bahasa Amiyah. Bahasa pasaran, bahasa daerah mereka maknanya apa? La'anallahu aba'akum. Semoga Allah menatap apa-apa kalian. <laughs> Nah ini. Alai nah, kisah ini adalah kisah yang dikatakan apa? Ya menyedihkan ya mengetawakan. Maka itu adul beda itu sekali ya menyedihkan sekali me mengetawakan. Nah, ya kan? Kalau kita melihat sama tablik kadang kita ketawa, kadang kita sedih. Ya kan? Ngombreng murah, marik ngotikar. Kita tidak zaman lihat zaman entok-entokan juga ketawa. Zaman entok-entokan, putih-putih semua, betina dan santan semuanya putih-putih kayak en kayak entok. Nah, kita ketawa kadang. Apa kadang menyedih menyedihkan. Sedih kenapa jadi kayak bodoh kayak begitu, kayak kambing. Nah, mengetahuan kenapa? Kenapa? Karena lu lucu. Nah, itu. Itulah alul beda sebagaimana pertanyaan Sauka, Imam Sauka ini marotan yubki marotan yub yudhik. Sekali Bikin orang itu menangis, sekali bikin orang apa? Ketak, ketawa. Ini alul beda. Nah, beliau ceritakan apa? Ceritakan dengan tentang masalah tentang fikih. Fikih itu nggak boleh menghadap ke apa? Ke bulan sama ke matahari. Nggak boleh menghadap ke bintang. Kata nih kalau gitu suruh keluar dari dunia. Untuk apa? Untuk buang air. Buang air besar itu nggak boleh <laughs> menghadap bulan, nggak boleh menghadap <laughs> matahari, nggak boleh menghadap bintang. Jadi <laughs> suruh, suruh keluar dari dari dunia kalau mau buang air besar tentu keluar dari dunia nanti. Ah, ini di sel jaror diletakkan. Jadi di sel jaror tapi sahukan di tempat silit. Silit pertama itu. Bicara masalah lelucon yang ada sama mereka, mereka dari kanan. <laughs> ya. Jadi buang air besar nggak boleh menghadap ke matahari, nggak boleh menghadap ke bulan, nggak boleh menghadap ke bintang. Terus kemana? Sudah keluar dari dunia. Jadi kalau mau buang air besar keluar dari dari dunia nanti di Rusia dunia tutup utara dunia terus selatan dunia mau kemana eh? ke suruh ke alamku alam kubur ke balik papan nah, mana balik papan di kubu kuburan nah, kapan di baliknya kan balik papan itu <laughs> kuburan adalah balik balik papan <laughs> ini lucu ya wah itu lucu itu juga ngikutin kita. Jadi kan perkara lucu itu kadang kita sampai nggak bisa sholat. Pernah kita kasih cerita oleh kawan. Awal asr. Innal insana lebih khusr. Illal ladina amanu. Tengok di sini dalam ayat ini apa? Jadi selama dia adalah manusia, dia rugi. Selama dia insan lalu kalau manusia selamat. selamat katanya. innal insana lebih khusr illal ladina amanu. Jadi kalau orang Misalnya orang-orang yang beriman kalau oh, kalau manusia rugi, kalau orang selamat. Jadi <laughs> kalau mau jadi kalau mau jadi selamat jadilah oh orang jadilah jangan jadi manu, manusia. <laughs> saya kasih cerita ini, saya mau saya jadi sholat, saya nggak bisa sholat. Ketawa nggak bisa selesai. Cerita mendekati waktu sholat, kita mau sholat masih ketawa terus. Ya udah sama kita, udah. Gimana sholat dengan tengah tawa? Bagaimana? Innal insana lafi khusr illa alladziina amanu. Semua manusia adalah rugi kecuali orang-orang. Jadi dibedakan antara manusia dengan oh, orang. <laughs> Kalau mau selamat jadilah orang jangan jadi manu manusia. La ilaha illallah. Ini terus di mana? Jadi cerita ini ketika mendekati waktu sholat. Jadi kita dapat ceritanya, ketawa aja bisa sholat. Udah akhirnya kita nggak maaf. Nanti sholat sendiri dah. Nggak mampu. Jadi itulah lelucon lebih daripada apa? Doyok dan kawan-kawannya. Ya kan? Ini doyok. Hah? Pelawak itu, pelawak. <laughs> pelawak zaman kuno. <laughs> Lelucon dari kayak kadir, ini kadir. <laughs> Jadi seperti itu ya, Pak. Jadi alul lebih itu seperti itu. Jadi inilah mereka rafidah batinnya seperti yang saya mau ceritakan. Sampai beliau nggak bisa sholat. Gara-gara apa? Ya kan? Gara-gara meluruskan barisan dengan apa? Istawu, istawu, ma'nu abikum, ma'nu abikum. Luruskan barisan, luruskan barisan. Semoga Allah melaknat bapak-bapak kalian. Akhirnya kita nah ini ya, ini batininya yang dikatakan makar, makarimah. Di sampai hari ini masih ada. Ya kan? Nah, mereka inilah yang tadi itu yang memusuhi apa? memusuhi Aisyah dari kalangan Rafidah yang gulu dari batinia. Semoga punya Quran sendiri. Punya Quran sendiri. Artinya apa? Cerita bahwa saya mereka Rafidah, batinnya punya Quran sendiri itu bukan cerita bohong. Benar memang punya. Ada. Cuma mereka punya takia. Jadi kalau mau mengibuli orang, ya dibohongi, dibohongi, dibohongi. Nanti kalau sudah nah, keracunan, baru benar-benar dinampakkan asli pemahaman mereka. Nah, ini ya coba perhatikan itu. Maka harus waspada. <clears throat> Taib mendekatkan Haulai humur rafidah batinnya alladzina golau fi Ali radhiyallahu anhu. Mereka yang memiliki sikap apa? Sikap gulu melampaui batas ekstrim dalam Ali. Artinya apa? Benar-benar melampaui sampai mempertuhan Ali. Kata lama nar binar al-an zidna fika ilman bi anna karabuna Sehingga sampai ketika Ali itu membakar mereka dengan api, mereka semakin apa semakin semakin keterlaluan. Sekarang kami bertambah ilmu tentang kamu wahai Ali bahwasanya kamu adalah Rob kami. Kenapa li nara la yuhaku biha la la yahriku biha illallah. Karena api itu nggak ada yang uh, untuk membakar orang kecuali Allah. Wa hadza min dalalihim wa jahlihim nasallallahu alafiyah. Termasuk apa kesesatan mereka dan kebodohan mereka nasallallahu alafiyah. Kita minta kepada keselamatan. Wa ra'suhum Ibnu Saba Allah dikila innau hurrika wa kila innau harabah. Yang pimpinan mereka batinia Rafidah batinia adalah pimpinan mereka adalah Ibnu Saba yang katanya dia termasuk dibakar, juga katanya dia termasuk orang yang kabur, walam yuharram dan tidak ikut ter terbakar. Wadba'uhu ila al-an mawjudun minar rafidah wa asbahihi minal batiniyah min nasiriyati min nasiriyati wa Ismaili wa Ismailia wa ghairihim dan pengikut-pengikut mereka sampai sekarang masih ada dari kalangan Rafidah dan semisal dengan mereka dari kalangan batinnya yaitu apa kelompok Nasiriyah dan kelompok Ismail Ismailia. Tadi ceritanya saya bebas ini juga dengan cerita saya mobil ternyata memang sekarang masih ada. Di Najran diantaranya Wal maksud annal khawarij ghairu haula'i yang dimaksud bahwasanya banyak khawarij bukan mereka batinnya tadi bu, bukan. Jadi ya khawarij itu bukan batiniah tadi, haula idzanadiqa batiniah yang dibakar tadi. Wal khawarij golau fil ahkam wa isbatil ahkam wa tahdir minal ma'asi hatta ja'alu al ma'siyata kufran. Jadi yang dibakar tadi dari kalangan dari kalangan rafidah batininya yang mempertuhan Ali. Sedangkan khawarij mereka adalah melampau batas dalam hukum, menetapkan hukum dan memperingatkan kemaksiatan sampai menjadikan maksiat sebagai kekufuran. Orang yang tersadar dalam maksiat menjadikan, kafir itu khawarij. Wajalu sahibah mukhalladan finar dan mereka menjadikan pelaku dosa besar dikatakan abadi di neraka jika mati belum sempat bertaubat. Fa fataba'atuhumul mu'tazilah bidzalika. Dan Mu'tazilah mengikuti menjadi buntutnya Khawarij. Nah, ya kan? Mu'tazilah jadi buntutnya. Maka Mu'tazilah dikatakan apa? Bancinya Khawarij. Nah, Mu'tazilah menjadi bancinya Khawarij itu banci mukhonasnya khawarij. Nah. Nah, bedalika bitakhil. Kenapa? Karena Mu'tazilah mengatakan kalau di dunia baina manzilah itu ini hum fil manzilah eh, pelaku maksiat fil manzilah baina manzilah ini kalau di akhirat nanti abadi sama dengan khawarij. Nah, maka dikatakan bahwa Mu'tazilah mengikuti mereka dalam masalah meyakini kekalnya di neraka wa eh, takhlidul asi binar, kekalnya pelaku maksiat di neraka jika enggak sempat bertaubat. Fal khawarid sayun wal batinnya sayun akhar. khawarid adalah orang-orang tertentu, batinnya juga orang-orang tertentu yang la, yang lain, bukan sa, bukan sama. Fa Ibnu Batal basa alai amru haula'i bi amri haula'i. Sedangkan Ibnu Batal tersamarkan atas beliau perkaranya batinnya dan perkaranya khawar sehingga dikatakan dalam sifat yang ditentukan oleh Ibnu Batal terhadap khawarid adalah ada sisi khobtun, ada sisi apa? kurang mengen mengena. Mahfum itu? Taib. Nah, tinggal satu kali pertemuan selesai. Dan ini saya sudah agak capek. Hmm? Ya kan? Nanti hari apa? Hari ini apa? Hari Kamis insya Allah kita selesaikan dan Senin depan seperti malam ini insya Allah kalau kita diberi kesempatan Allah Ta'ala kita mulai kita apa Pak Fathul Masjid Sarah Kitab Tauhid yang sarah oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan <clears throat> ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah rahimahullah taala. Tayyib salam kecukupan cukupkan subhanakallahumma wa la ilaha illa anta astaghfiruka